Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab dari anak beliau yang bernama Asim kemudian dengan seorang wanita solehah yang dikisahkan wanita itu adalah seorang anak gadis seorang anak gadis yang takut haram jadi ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika kebiasaan beliau adalah belusukan. Ah, ya, ada istilah baru dulu tidak pernah dengar kita istilah belusukan. Ada akhirnya istilah belusukan ya. Sayyidina Umar bin Khattab belusukan lah terus ngambil istilah kalau baik dikatakan baik. ini. Sayyidina Umar bin Khattab sering melihat keadaan masyarakat secara langsung. Sesaat menemukan seorang yang kelaparan, Sayyidina Umar bin Khattab mengambil gandum dibuat panggul sendiri, kamu merepotkan orang karena apa? Menganggap ini adalah untuk menebus dosanya karena telah menidar urusan rakyatnya. Allah. Suatu ketika mendengar perbincangan seorang anak gadis dengan ibundanya. Ibundanya berkata, nak cepat nak kau campur susu itu susu air susu ya, mau jualan susu. Nak cepat kau campur susunya dengan air nak. Kata sang anak ini didengar saya tidak umat bin Ibu, sama Khalifah Umar dilarang kita berbuat begitu, merugikan orang. Sang ibu berkata, Khalifah Umar ada di mana nak? Sehingga Khalifah Umar di tempatnya rumah sendiri. Hari ini di sini ada Khalifah Umar bin Khattab. Kata sang anak gadis tersebut, Iya ibu, Khalifah Umar memang tidak melihat. Tapi bukankah Tuhannya Khalifah Umar akan melihat kita? Tersentuh hatinya Sayyidina Umar bin Khattab dikasih tanda rumah gubuk tersebut. Pulang ke rumah Ya Asim, cari ke sana itu. Jika anak perempuan itu sudah belum punya istri, nikahi dia. Nggak pakai lihat-lihat kayak aku. Yang penting solehah ini loh. <laughs> Karena menurut Khadijah Sayyidina Umar bin Khattab adalah so solehah. Takut kepada Allah. Khalifah Umar memang tidak melihat. Tapi Allah melihat melihat. Ukurannya di situ cok Sayyidina Umar menyungkur orang mulia. Ukurannya di situ. Mungkin orang mulia dari sini. Orang takut kepada Allah. Ada makom muraqabah merasa dilihat oleh Allah sampai dimanapun. Susah untuk bermaksiat. ilah dan kelak setelah itu sampai keturunan keturunannya adalah orang yang sangat mulia yaitu Umar bin Abdul Aziz. Mempunyai keadilan yang luar biasa.